Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Kita masih di bab ke-21 ya. Tentang babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab baru ya, afwan bab baru bab yang ke-21 yaitu bab hadis-hadis yang menunjukkan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk bagaimana yang pernah Nabi kerjakan ya. Ada beberapa nanti disebutkan di dalam hadis ini. Hadis nomor 127 kita baca. Kata Syekh Abdul Hafizullah taala mengenai tema di sini atau bab di, bab di sini. Beliau mengatakan al-jilsatu bil kasri ismun lihayah wal muradu bi hadhihi tarjamah bayanu hay'ati julusi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jilsah dengan kasrah jimnya. Ya diambil dari kata jalasa julusu jalasa yajlisu julusan. Diambil dari wazan fi'lah jilsah itu adalah ismun hai'ah. Satu isim yang menunjukkan keadaan, yang menunjukkan suatu keadaan. Nah, berarti jilsah adalah keadaan duduk atau cara duduk. Dalam ilmu eh, bahasa Arab ini disebut dengan masdar hai'ah. Masdar hai'ah. Masdar yang menunjukkan makna cara atau keadaan. Contoh memukul bahasa Arabnya apa? Memukul, menampar. Dorobayat ribu, masdarnya dorban. Nah, bagaimana kita bikin pukulan ini seperti pukulannya Mektesan misalnya. Nah, maka dirubah dengan timbangan fi'lah. Dirbah. Cara menampar. Saya memukul seperti pukulannya Mektesan darabtu Muhammadan dirbata Mactesen misalnya. Maka di apa namanya pukulan tadi menurut timbangan fi'lah sama seperti jil satun dirbatun. Cara memukul. Cara memukul. Kalau jilsah cara duduk. Syirbah cara minum. Jadi menunjukkan cara suatu keadaan perbuatan. Wal muradu bihadhi tarjamah bayanu hayati julusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan bab ini adalah yaitu menjelaskan cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, "Haddatsana Abd bin Humaidin qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan." an jaddataihi an Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfu sa'a qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'ittu minal farqi yang artinya kata Imam Tirmizi Abad bin Humaid memberikan hadis kepada kami. Di sini diterjemahkan dengan bercerita. Maksudnya memberikan hadis ya, bukan berkisah kada. Memberikan hadis kepada kami, dia mengatakan Affan bin Muslim memberikan hadis kepada kami, dia mengatakan Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami dari kedua neneknya. Kedua nenek atau niniknya. Nama kedua neneknya ini adalah Sofiyah dan Duhaibah. Dua nenek, nama asli beliau, dua nenek ini adalah Sofiyah dan Duhaibah. Dia tulis nama nenek kan enggak ada namanya di sini. Kedua neneknya namanya Sofiyah dan Duhaibah. Sofiyatu diakhiri dengan tak marbutoh. Sofiyatu dan Duhaibatu. Sofiyah dan Duhaibah. Dari sahabiyat sahabat perempuan yang bernama Qailah binti Makhramah bahwa dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sedang duduk dengan gaya kurfuso. Nanti disebutkan penafsiran dari gaya duduk kurfuso. Kemudian kailah eh, Qailah mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk seperti kurfuso tadi, khusyuk di dalam duduknya, di sini diterjemahkan aku dikejutkan dengan rasa takut. Ulun kurang suka dengan terjemahnya ya. Terjemah yang baik, aku gemetaran karena takut dalam kurung segan. Itu pian garis miring. Aku gemetaran karena takut dalam kurung segan. Ya. Kan ada orang tuh takutan wani karena segan. Padahal sini menampar kada, memakan kada. Pian takoni sini tenang kadawani pian aja jar. Nah, itu sama karena segan ya, bukan karena takut dizolimi enggak. Takut karena segan. Nah, begitulah sahabat perempuan ini ya. Ketika melihat Rasulullah SAW duduk seperti itu maka beliau gemetaran karena segan bertemu dengan melihat apa? Segan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kata beliau, "Hadzal hadis qad sabaqa dzikru tarafin minhu wa huwa haditsun tawilun jiddan fi qissati islamiha radhiyallahu anha." Kata Syekh Abdul Razak <clears throat> Sebagian hadis ini sudah disebutkan sebelumnya tentang e, bagaimana fisik Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang panjang sekali, sangat panjang, sebutkan lengkap di riwayat Imam Tabrani tentang kisah masuk Islamnya sahabat sahabiat Qailah, ya, sahabiat Qailah. Kemudian eh, sahabiat ini mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid duduk dengan gaya kurfuso. Nah, para ulama menyebutkan bagaimana gaya duduk kurfuso ini. Yang pertama adalah an yajlisar rajulu an ilyatihi wa yadummu wa yadumma fakhidaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadaihi. Wa sifat sifah li anna al-jisma yataqarfasu. Ai yatajamma'u wa yandammu ba'duhu ila ba'din wa hadhihi sifah wa hadhihi sifah yuqalu laha aidan al-ihtiba. Makna al-qurfusa adalah seseorang duduk di atas pantatnya. Ya, duduk kayak seperti biasa di atas pantat. Kedua pahanya dirapatkan ke perut. Nanti ulang praktekkan. Dan dipegang dengan kedua tangannya, ya. Dijelaskan dengan cara duduk seperti ini karena badannya semi jongkok. Jadi kenapa disebut duduk al-kurfusa? Al-kurfusa. Kurfusa diambil dari kalimat yata yataqarfasu yang artinya adalah berkumpul dan masing-masing anggota tubuh rapat. Jadi berkumpul dan rapat. Secara bahasa al-kurfusa adalah berkumpul dan rapat. Karena kita merapatkan paha kita kepada perut dan mengumpulkan tangan kita ke kedua kaki tadi. Ini nama lainnya nama lainnya juga adalah duduk al-ihtiba. Duduk al-ihtiba. Belum di atas sini kah? Ya kada perlu Bang lah. Ya Pak. Nah, seperti Mas Yono. Tapi bukan silang. Ya, seperti itu. Nah, lah. <laughs> Coba menghadap Abu Akilah menghadap ke kamera. Jadi duduk saya yang pertama, itu kamera yang di sini menghadap. <laughs> Supaya kelihatan. <laughs> ya, Ya, seperti itu. Itu namanya kurfuso. Tafsiran yang pertama. Nah, kurfuso ini bisa dengan tangan, bisa dengan kain. Kalau pian pernah umroh, melihat para mahasiswa mereka kajian di Masjidil Haram, mereka bawa kain, kemudian diikat, tangannya nulis karena koyuhan kalau alasan kajian ya. Masya Allah. Jadi di Masjid Nabawi ada yang bawa apa kain. Jadi mereka bukan tangan, karena tangan menulis. Jadi kain diikat di punggung kemudian di kaki. Jadi ada ikatannya, ada khusus deh. Biasanya para mahasiswa dari Yaman, mereka bawa kain kemudian kaki ke bahu, jadi bersandar tangan menulis ya, tangan menulis. Itu kurfusa. Nah, ketika uh, Qailah ini tadi melihat Rasulullah SAW di dalam masjid khusyuk di dalam solatnya tenang diam. Padahal Nabi cuma tenang diam kada bergerak. Ketika melihat sahabat sahabiat ini malah gemetaran ya karena segan dengan Nabi SAW. Itu tafsiran makna kurfusa yang pertama. Adapun kurfusa tafsiran yang kedua adalah an yajlisa mu'tamidan ala kajil satit tashahud thumma yulsaqu batnuhu ala fakhidayhi wa yaj'alu yadaihi tahta ibtaihi ya. Nah, makna kurfusoh yang kedua adalah seseorang duduk dengan bersandar kepada kedua lututnya seperti duduk tasyahud. Nah, bagaimana Abu Akila <laughs> menghadap kamera? Ya. Minta tolong. Nah, seperti tasyahud ya, seperti tasyahud biasa, tasyahud awal ya kayak gitu. Kemudian menempelkan perutnya kepada kedua paha, Berarti batipin menunduk. Nah, kedua tangan di ketiak. Kedua tangan di ketiak gimana Abu Akila? Iya, nah, badan menunduk mendekati paha. Nah, seperti itu. Itu juga namanya kurfuso ya, kayak gitu. Tasyahud awal. Itu jenis kurfuso yang kedua. Kemudian kata sahabiat Qailah ini, aku dikejutkan. Di sini diterjemahkan dengan dikejutkan. Maksudnya adalah badanku tergetar atau gemetaran. Bahasa manjarnya apa yuk? Menggigil, nervous. Lain tamu nervous. <laughs> Menggitir. Nah, melihat Nabi menggitir, menggatar, kena segan lawan lawan Nabi. Ya, sama kayak kita juga. Anda potakulan oh, nasa tamat kaduani, ulun kedua kaduani gabataran ya. <laughs> itu sama. Padahal sini memakan kada, memukul kada. Itu kena segan ya, karena segan. Perhatikan kata Syekh Abdul Razak. Kata beliau, "Lamma ja'alallahu lahu sallallahu alaihi wasallam min mahabah." Kenapa sahabat ini gemetar melihat Nabi sallallahu Padahal kan beliau gaya duduknya seperti itu ya, gaya santai istirahat. Tapi kok gemetaran gitu. Karena Allah memberikan karisma atau wibawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau nabi adalah orang yang paling berkarisma dan wibawanya tinggi. Ketika melihat beliau gemetaran, ya, kadang apa berpandirkin, gin gugup padahal sidin kan manu kada. <laughs> nah, kayak kita sama banyak ya, takutan kadang segan lawan orang sampai-sampai gemetar ya. Karena takutnya bukan karena takut orang ini menzolimi enggak, tapi karena segan, karena kita menghormati, memuliakan kepada kepada beliau. Ya, sama kayak kita dulu di pondok ya. Kadang ada se sebagian guru itu punya wibawa yang tinggi ya. Awak sini halus saja, memukul kada bisa, tapi amun kita mampir gugup malah gemetaran ya, karena wibawanya besar atau tinggi. Nah, terdapat larangan eh, ada dua kondisi nanti disebutkan di hadis yang sebelumnya. Ulun sebutkan satu saja. Terdapat larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk kurfuso. tatkala khatib naik ke atas mimbar. Tatkala khatib naik ke atas mimbar. Ini disebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, bukan di kitab ini. Dari sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil habwah yaumal jum'ah wal imamu yakhthub. Kata sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari habwah. Habwah ihtiba, ihtiba nama lain dari kurfusa. Melarang dari duduk kurfusa pada hari Jumat sedangkan imam lagi berkhutbah. Nah, alasannya kenapa? Kada boleh dilarang oleh Nabi e, untuk duduk seperti ini. Kata Imam Am nawawi di Syarah Riyadus Salihin, beliau menyebutkan makruhnya duduk seperti seperti ini. Kata beliau karohatul ihtiba yaumal jum'ah wal imamu yakhtub li'annahu yajlibun naum fayafutu istima'al khutbah wa yukhafu intiqadul wudu. Ada dua sebab kenapa dimakruhkan duduk kurfusa tatkala imam lagi khutbah. Kata Imam Nawawi yang pertama adalah karena itu mendatangkan guring. Karena lagi PW kayak nyaman bandar atau guring kena <tsk> maka dia akan kehilangan mendengarkan khutbah ya. Itu yang pertama. Kan kalau kita lagi mendengarkan khutbah, lagi ngantuk ya. Apa tipsnya supaya menghilangkan ngantuk? Berpindah tempat duduk. Ada kawan B3 sama-sama ngantuk, berurupan Bang. <laughs> Otomatis hilang ya. Karena pas kita ketika pian berdiri, orang lain melihat, apa nih berurupan jar hilang ngantuk sudah disuruh untuk berpindah tempat. Kemudian itu yang pertama tadi karena bisa mendatangkan tidur ya, kenyamanan duduk seperti itu. Yang kedua, ditakutkan wudunya batal. Karena duduk seperti itu otomatis apa e, pantat akan terangkat dan mudah untuk keluar kentut ya. Maka ini dua sebab dimakruhkan duduk kurfusa tatkala imam lagi lagi khutbah. Kita baca hadis yang kedua. Hadis ini afwan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dan dihasankan oleh banyak ulama. Di antara Albani di ta'liq beliau terhadap Adabul Mufrad. Jadi Albani juga punya uh, eh, pentasihan hadis di kitabnya Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Beliau menghasankan hadis ini. Dan juga Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Munziri dan Syekh eh, Abu Abdul Qadir Ar-Arnaud menghasankan hadis hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 128. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu haddatsana Sufyan an zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a annahu ra'a an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Kata Imam Tirmizi, Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami. Nah, berarti beliau mengambil hadis bukan dari cuma dari Sa'id bin Abdurrahman saja, ada dari guru yang lain. Mereka berkata, mereka mengatakan Sufyan bercerita kepada kami. Nah, Sufyan di sini Sufyan siapa yuk? Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah kah? Maka jawabannya adalah Sufyan bin Uyainah. Pian tulisnya Sufyan bin Uyainah. Karena Sufyan itu dua yang terkenal ahli hadis. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Dari Imam Az-Zuhri, nama beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Az-Zuhri jadi Az-Zuhri itu nama abahnya datuk abahnya ya Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah Afan Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kadang orang menyebut An bin Syihab dari anaknya Syihab. Padahal Syihab adalah ngaran abah abah Kai. karena asli beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dari Abad bin Tamim, dari pamannya paman dari jalur ayah. Jadi amun itu adalah saudara abah. Ami ami amun yaitu saudara ah, abah. Kalau saudara mama, paman itu kholun. Kholun bahasa Arabnya. Tapi kalau amun itu saudara abah. Kalau saudara mama, kholun. Kalau orang Banjar kan paman ya paman, mau dia saudara abah atau saudara mama. Tapi bahasa Arab beda. Kalau saudara abah amun, kalau saudara mama kholun, Kalau saudari abah ammatun, tinggal dikasih tak marbutoh. Kalau saudari mama kholatun Itu dibedakan. Bahwa dia pernah melihat Nabi terlentang di dalam masjid. Berabah bukan berarti harap terlentang di dalam masjid yaitu meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Maksudnya beliau terlentang dalam keadaan salah satu kaki Nabi di atas kaki yang lain. Ini juga ada dua penafsiran dari para ulama nanti ulun sebutkan. Nah, kata Syekh Abdul Razak, paman abad di sini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Karena di jalur sanad ini tidak disebutkan namanya siapa. Kata Syekh Abdul Razak, namanya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Dia pernah ikut Bayat Aqabah, perang Badar dan perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat yang bermimpi azan ketika waktu ti tidur. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia juga ikut membunuh dalam kurung menyerang Musailamah al-Kadzab, nabi palsu dari Yamamah. Ikut ya berperang atau memerangi Musailamah al-Kadzab di perang Yamamah. Kemudian Kata sahabat ini, Nabi terlentang. Maksudnya adalah tidur dengan tengkuk di bawah. Ini tengkuk berarti di di bawah. Itu terlentang. Kemudian sahabat ini juga mengatakan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain, terlentang sambil meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Kita baca. Beliau sallallahu alaihi wasallam meluruskan kedua kakinya dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ya biasa bertelentang satu di atas kaki yang lain. Ini yang pertama. Atau maknanya salah satu kakinya ditengkuk, nah dengan kaki yang lain di atasnya. Nah, mengetek iya. <laughs> kaki kayak gini ditumpang atau ditegakkan satu kemudian di atasnya sah satu. Contoh kah Abu Akila pada Sagina. <laughs> Jadi ditengkuk, satunya di atas. Ya, kayak orang ngetek lah, seperti itu. Nah, kata Syekh Abdul Razak kita baca. Cara tidur seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh orang yang beristirahat. Jadi untuk is istirahat. Ketika dia perlu untuk istirahat bukan keadaan yang biasa dilakukan orang pada awal tidurnya. Jadi ini kebiasaan orang Arab. Amun or, mereka tidur ketika hendak mulai tidur maka bukan ditumpang kaki enggak. Ya, bukan ditumpang kaki ketika mereka memulai untuk tidur. Karena posisi kaki seperti ini adalah untuk isti, istirahat. Ya. Ketika orang ingin tidur, maka di permulaan mereka tidak seperti ini. Ya biasa aja. Kakinya biasa ah, aja. Oleh sebab itu, biasanya tidur uh, rebahan seperti ini tidak dilakukan ketika banyak orang di sekitarnya. Ya. Apalagi kayak belajaran, sikung berapa kayak itu pulang, <laughs> ya kurang sopan dilihat ya. Tidak di tengah orang bah, banyak. Orang hanya melakukannya ketika sendirian di dalam masjid. Ya selain di tengah orang banyak kurang elok untuk ditengok, dilihat seperti itu. Juga alasannya disebutkan nanti setelahnya ya. Kenapa uh, kurang elok atau tidak baik kalau di tengah orang banyak tatkala posisi dia seperti tadi. Orang hanya melakukannya ketika sendirian di dalam masjid atau di tempat yang lainnya atau ketika dia bersama beberapa orang temannya dan dia sendiri perlu untuk istirahat melakukan rebahan seperti itu. Ada lagi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dua keadaan yang dilarang yaitu kurfusa tadi dengan satu jenis keadaan tertentu dan mengangkat kaki yang ada unsur larangannya seperti apa rebahan tadi. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ishtimali summa wal ihtiba fi thawbin wahid wa an yarfa'ar rajulu ihda rijlaihi 'alal ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhuhri. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang somma, melarang somma. Somma itu kalau bahasa Banjarnya, bahasa Banjarnya bakulubut Pian mengkul, apa bakulubut itu tapih misalnya lalu pian apa bakulubut ya bakulubut menutupi semua semua badan, semua tubuh. Tapi misalnya kemudian kemudian pian berkelubut. Duduk dengan posisi seperti itu. Ya, berkelubut. Itu namanya somma. Bahasa Indonesia nya apa? Ya menut, duduk dengan menutupi seluruh badan dengan satu kain ya. Berkelubut, berkelembut ya. Itu namanya somma. Nanti disebutkan alasannya. Dan ihtiba atau kurfuso. Duduk seperti tadi, Nabi melarang kurfuso ketika hanya memakai satu kain lembar. Jadi Nabi melarang untuk somma berkelubut duduk berkelubut menutupi seluruh badan dengan satu kain saja. Dan juga kurfuso, izar misalnya sarung, cuma satu kain saja, kada belabisan dalam. Kemudian dan juga beliau melarang seseorang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Nah, kayak ibu unjur lalu pian PW tadi ngetek tadi ketika dia tidur terlentang dengan punggungnya di bawah, maksudnya berabah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tiga hal. Satu, somma berkelubut, tapi dengan satu kain. Yang kedua, kurfuso, sama larangannya adalah dengan satu satu kain. Yang ketiga, meletakkan kaki di atas kaki itu juga dilarang ketika dia dia tidur dengan satu satu kain. Kan ini seakan-akan hadisnya bertentangan dengan sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk dalam posisi kurfuso Kemudian tidur dengan apa ah, rebahan dengan kaki mengangkat di atas kaki yang lain. Seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Nah, para ulama mengumpulkan sehingga tidak ada pertentangan. Karena tidak mungkin hadis Nabi saling bertentangan. Al-Qur'an juga tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara menggabungkannya sehingga tidak bertentangan lagi? Nah, para ulama kita baca Para ulama ketika menjelaskan penggabungan kedua hadis ini ya dikarenakan secara zahir seakan-akan bertentangan. Nabi kurfuso, Nabi meletakkan kaki di atas kaki, kemudian Nabi melarang. Kata para ulama, menggabungkan kedua hadis ini adalah hadis tentang larangan ini berkaitan dengan orang yang dikhawatirkan auratnya terbuka karena dia duduk kurfuso kalau misalnya dengan satu kain maka takut tur terbuka. Contoh betapihan, kardaba seluar dalam, duduk pian kurfuso tadi. Nah, bisa ter terbuka. Entah pian ngantuk misalnya lalu terbuka tiup angin bisa. Sama juga seperti soma tadi, duduk kemudian berkelubut. Cuma satu kain sah saja. Ya takut pian darabah, terbuka urat pian. Maka yang dilarang adalah dengan satu kah kain. Seperti orang yang hanya memakai izar atau sarung saja. Kayak ibu-ibu ibu-ibu anakan pondok, biasa ya sama ulun bahari. Karena betapihan aja kada pakai apa-apa. <laughs> nah, jadi larangan ini adalah tatkala cuma pakai satu kain saja, entah kurfuso atau somma tadi atau tidur dengan mengangkat kaki di atas. Bisa kelihatan aurat ya. Karena bisa kelihatan aurat. Nah, Larangan ini hilang seandainya aurat pian tertutup dengan memakai dua lapis selawar, misalnya selawar panjang kemudian pian betapih atau selawar perempat setengah ya, sehingga aurat pian tertutup, seandainya terbuka pun juga masih tertutup dengan dengan celana tadi, maka hilanglah larangannya. Adapun jika auratnya terjaga seperti orang yang memakai celana panjang, maka tidak mengapa duduk atau tidur seperti posisi yang tadi. Jadi larangannya adalah dengan memakai satu kain saja atau sarung saja. Lanjut ke hadis yang 129, Di yang terakhir di bab ini. Imam Tirmizi mengatakan hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Hadis yang terakhir di bab ini hadis 129. Imam Tirmizi berkata, Haddatsana Salamatu bin Syabib qala haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim Al-Madani qala haddatsana Ishaq ibnu Muhammad Al-Ansari an Rubaih ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba biyadaihi kata Imam Tirmizi Salamah bin Syabib bercerita kepada kami, dia mengatakan Abdullah bin Ibrahim Al-Madani bercerita kepada kami, dia mengatakan Ishaq bin Muhammad Al-Ansari bercerita kepada kami dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id dari abahnya, dari kakeknya. Berarti abah anak meriwayatkan dari abah, kemudian abah meriwayatkan dari kakek, kakek si anak tadi. Kakeknya siapa? Abu Sa'id Al Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Karena asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, jika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid, beliau berihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba adalah nama lain dari kurfuso. Seperti tadi ya. Nah, seperti itu. <clears throat> Kemudian kita baca, perkataan sahabat berihtiba dengan kedua tangannya Ihtiba adalah seseorang duduk di atas pantatnya dengan perut dan kedua betis, bukan batis ya. Betis itu landau. Bukan bahasa Banjar, batis itu kaki. Betis adalah lan, landau. Dengan kedua betis dirapatkan dengan kedua paha. Sedangkan kedua tangannya memegangnya dari arah depan betisnya atau landaunya. Ya, seperti kurfuso tadi. Nah, di sini diterjemahkan dengan kemudian dia melipatkan selain selembar kain. Diterjemahkan dengan kemudian. Padahal di kitabnya bukan summa tapi au. Au artinya apa? Atau. Yang coret ganti atau. Au yudiru kitatan. Kan di sini kemudian dia melipatkan enggak, bukan kemudian. Yang coret atau jadi kurfuso tadi bisa dengan tangan atau dia melipatkan atau mengalungkan selembar kain dari arah belakang pung punggung. Ya, pemandangan seperti ini pian bisa lihat di Masjid Nabawi ya. Mudahan pian bisa umrah atau haji. Kalau pian tulak lihat aja, Ada di antara mereka biasanya tolib Yaman. Kalau sudah keuyuhan lawas apalagi daurah dari sampai jam 9 sampai zuhur <laughs> daurah lawas benar. Jadi kelawasan itu mereka bawa ya semacam kain seperti ini panjangnya tapi melingkar. Jadi itu yang mengganti tangan mereka. Jadi kayak gitu duduk kemudian dilingkarkan sambil mencatat karena keuyuhan sudah bersila uyuh, tasawwuf uyuh. <laughs> Hanya baru kayak itu kemudian mereka mencatat. Jadi membawa masing-masing. Ya. Kadang bawa kursi ya, kursi yang ada sandarannya. Nah, pian. Nah, itu banyak. Ya, seperti itu. Memang dasar kalau kajian daurah di sana lawas pian tiga jam, empat jam sampai-sampai syekhnya ada yang siu pingsan ya. Itu pernah terjadi Syekh uh, Saleh Al-Usaimi. Saleh Al-Usaimi. Itu kalau beliau daurah, waduh, lawas. <laughs> Jadi kadang talib itu ada yang cuma mengambil malam, jam malam saja gitu itu nah. Kan dari pagi kemudian sambung asar, sambung maghrib, sambung setelah isya. Sampai-sampai syekhnya pernah pingsan ya. Sampai kalau sadarkan diri, ya, Masya Allah. Menuntut ilmu luar biasa. Itu kalau mahasiswanya macam-macam sudah duduk, ada yang kayak ini, ada yang kayak ini. Kalau beliau seperti kayak gini aja. Ada yang sok apa kurfusok ada ngalih ya. Jadi posisinya seperti ini beliau. Tiga jamnya seperti ini. Masya Allah kalau orang di di sana. Jadi ada yang tolip itu cuma mengambil jam malam aja, subuhnya asarnya kada, <laughs> jadi malam aja. Kemudian ya atau melipatkan maksudnya mengalungkan selembar kain dari arah belakang punggung. Ini diterjemahkan bukan dari atas kedua tangannya ya. Di sini kurang tepat terjemahnya di sini. Di sini badalan minal yadaini. Jadi eh, perhatikan terjemahnya atau melipatkan selembar kain dari arah belakang punggung. Nah, kemudian diterjemahkan bukan dari atas kedua tangannya. Padahal bahasa Arabnya adalah badalan minal ini. Kenapa ada kain? Karena badalan minal ini karena pengganti kedua ta tangan. Jadi pian coret juga bukan di bukan dari atas, pian ganti sebagai ganti kedua tangan. Maksudnya selembar kain tadi ganti kedua ta jadi pian coret bukan dari atas ini sebagai ganti dari kedua tangannya. Jadi kain tadi digunakan untuk mengganti dari tangan yang melingkar tadi. Cara duduk ini membuat badan santai ya, jelas santai, enjoy ya, nyaman. Dengan cara seperti ini, seseorang tidak perlu bersandar pada din, dinding atau sejenis yang ada lagi bersandar karena ada tangan tadi atau kain yang melingkar. Zaman dulu orang-orang Arab mengatakan al-ihtiba hitonul Arab. Cara duduk ihtiba atau kurfuso adalah dindingnya orang Arab. Nah, jadi kada perlu bersandar, cukup dengan ihtiba kurfuso tadi. Karena itu dianggap sebagai seakan-akan ber, bersandar. Kita baca terus. Ada hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan cara duduk Rasulullah SAW alaihi Di antaranya adalah hadis Jabir bin Samurah yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Sahabat ini mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr tarabba'a fi majlisih hatta tatlu asy-syamsu hasna'a." Yang artinya Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat subuh, maka beliau duduk bersila. Nah, kaibun Pian bersila di tempat duduknya sampai matahari terbit dengan warna yang indah. Maksudnya sampai ta, tarang, sampai waktu syuruk tiba. Syuruk itu adalah awal permulaan sholat du, duha. Makanya syuruk itu kan bagian dari duha, tetapi dia letaknya di di awal. Kalau jam 9 bukan syuruk namanya tapi du, duha. Ya, terdapat hadis sahih tentang keutamaan salat isyraq menunggu. Syaratnya menunggu ya, amun guring di rumah salat enggak ya. Dia harus menunggu dulu di masjid sampai waktu isyraq tiba kemudian dia salat dua dua rakaat. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah, nah, fi jama'atin Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin. Yang artinya barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin berjamaah. Ada yang mengatakan syarat isyraq adalah harus berjamaah di masjid namun di rumah rawa. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah entah membaca Al-Qur'an atau menuntut ilmu termasuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian dia kemudian salat dua rakaat maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kemudian Nabi mengatakan tiga kali sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, di sini ada permasalahan lagi yang ingin ulun angkat bahwasanya Apakah boleh seseorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berabah atau telentang? Kian berabah membaca Al-Quran, itikaf uyuhan misalnya berduduk sudah berabah, berzikir, bertasbih, baca Al-Quran. Apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Boleh seseorang itu berabah kemudian dia membaca Al-Quran. Ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis sahih Imam dan Muslim bahwasanya Nabi Eh, membaca Al-Qur'an berabah di atas pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah ketika itu dalam keadaan haid. Masya Allah. Kan kebiasaan orang Yahudi ya, bahwasanya mereka tatkala perempuan di antara mereka ada yang haid, dijauhi, dianggap najis. Duduk kadang-kadang lagi duduk, guring kadang-kadang lagi behigaan. Dianggap najis karena keluar darah darah haid. Kan yang yang najis cuma darahnya aja bukan orangnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah haid, maka Rasul malah mendekat, ya, malah e, menunjukkan kasih sayang beliau kepada istrinya. Ketika haid, maka Rasul tidur di pangkuan Aisyah dan bukan tidur ya, terlentang di atas pangkuan Aisyah sambil membaca al Al-Quran. Nah kata Aisyah radhiyallahu taala anha di Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hujri wa ana haid thumma yaqra'ul Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, berabah atau terlentang di atas pangkuanku dan aku haid kemudian beliau membaca al al Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bolehnya orang mengaji sambil terlentang atau ber, bersandar. Sandar mengaji biar maka itu juga hukumnya boh, boleh. Nah, di sini kan hadis apa namanya berkaitan dengan bersandar ya. Apa yang dimaksud dengan bersandar? Apakah cuma di belakang itu disebut bersandar? Ke depan Bang adalah. Maka jawabannya bersandar itu adalah membacakan perkataan Imam Al-Khattabi yang namanya bersandar adalah kullu mu'tamidin ala syai'in mutamakkinun minhu fahuwa muttaqi. Yang namanya orang bersandar adalah segala sandaran kepada sesuatu. Segala sandaran kepada sesuatu yang tetap sandarannya tadi maka itu disebut orang yang bersandar. Baik ke kanan, pian berabah ada dinding, tetap pian kada goyang maka itu bersandar. Atau ke kiri, atau ke belakang atau ke ke depan. Di kursi pesawat kengantuk kan pian sudah bersandar jika ini, teguring pian tetap tidak berubah, tidak goyang maka itu juga disebut ber, bersandar. Tidak mesti harus di belakang mau di kanan, mau di kiri, mau di hadapan. Kalau pian bersandar kepada sesuatu dan tetap kuat kada goyah, maka itu disebut orang yang bersandar. Ya, berikutnya hadis atau bab yang baru bab ke-22 ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini satu bab saja ada berapa hadis tadi? ada satu, dua, tiga. Ya ada tiga ya. Kita cukupkan waktu isyrok juga sudah sudah sampai jam lima lewat lima puluh sembilan ya. Itu yang terjadwal. Ya tambah sepuluh atau lima belas sudah sudah sampai. Ya, ini yang bisa ulang sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang intinya adalah yang kita bisa simpulkan cara duduk Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah laktikan adalah kurfusol. Makna lainnya adalah ihtiba. Nah, ihtiba dilarang dalam dua kondisi. Satu, ketika khotib naik ke atas mimbar, kedua kalau dia memakai sarung cuma selembar karena itu mazinnatu inkisyafil aurah. E, tempat sangkaan bisa auratnya terbuka. Maka untuk menutup itu dilarang untuk kurfusa. Kemudian Nabi juga pernah mutarabbian, duduk bersila dalam rangka menunggu waktu ish isyraq. Ya, kemudian keutamaan isyrok tadi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berabah terlentang kemudian beliau mengangkat kaki di atas kaki yang lain. Dua sifatnya seperti biasa bertumpang atau satu ditegakkan kemudian di atas kakinya, ngetek bahasa kitanya. Ini juga terlarang kalau seandainya cuma satu satu kain saja, betapihan kadang pakai bawahan dalam celana dalam, maka takutnya terbuka auratnya.